Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, kitab yang sangat penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih untuk kebaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas yaitu ahwal nafsi wa muhasabatuha, keadaan-keadaan jiwa. Ada itu jiwa yang namanya nafsu mutmainnah, ada jiwa namanya nafsu lawamah dan juga ada jiwa An-Nafsu Al-Ammara Bisu. Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas muhasabatun nafsi, yaitu introspeksi diri. Evaluasi diri. Berkata Al-Mu'allif, Ilaju istilahin nafsi al-ammarati bisu ala qalbil mu'min, muhasabatuha, wa tadyiku alaiha, wa su'aluha an kulli qawlin wa amalin. Obat untuk mengobati penguasaan jiwa yang buruk, jiwa yang selalu menyuruh dan memerintahkan kepada perbuatan jahat atas hati orang beriman, obatnya adalah muhasabatuha, yaitu evaluasi, introspeksi, watabdiqu 'alaiha dan mempersempit jiwa tersebut, mempersempit diri tersebut, wasu'aluha dan menanyakan setiap perkataan dan amal perbuatan yang kita lakukan. Maka bagi, bagi kita yang memiliki kecenderungan untuk memiliki jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan yang jahat dan memang kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari perbuatan kita dari kejelekan jiwa-jiwa kita sebagaimana yang sering kita dengarkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami maka kejelekan jiwa yang berada di dalam hati orang beriman yang selalu menyuruh jiwa tersebut al atau bisu kepada kejahatan, maka obatnya adalah senantiasa dia muhasabah, senantiasa dia merenung diri, merenungkan dirinya, evaluasi, introspeksi dan mempersempit ruang geraknya serta bertanya dan menanyakan setiap ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Dan evaluasi serta introspeksi di sini adalah kita mungkin mengingat-ingat dosa-dosa kita, kemudian juga bisa juga melakukan introspeksi ibadah yang kita lakukan untuk siapa dan untuk apa. Berkata Al-Hasan Al-Basri, Al-Mu'min qawwamun ala nafsih, yuhasibu nafsahu lillah, wa innama khaffa al-hisabu yawm al-qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya. Orang beriman merupakan pemimpin bagi jiwanya. Maka dia akan selalu dan senantiasa mengoreksi jiwanya, mengevaluasi dirinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hisab perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pada hari kiamat nanti itu akan terasa ringan atas kaum atau orang-orang yang senantiasa dirinya dulu di dunia selalu mengoreksi dan menghitung dirinya. Wa inna ma syaqqal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah. Dan hisab akan terasa berat bagi seorang nanti dari kiamat atas satu kaum di mana mereka menjadikan perkara ini tidak adanya muhasabah, yaitu tidak adanya introspeksi evaluasi apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, untuk siapa dia mengerjakannya dan bagaimana dia cara mengerjakannya. Apakah mengerjakannya dia untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk yang lainnya. Dan ketika dia melaksanakan perbuatan tersebut, dia laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka innal mu'min yufajihu syai' wa yu'jibuhu fayaqulu wallah inni la ashtahika wa innaka la min hajati walakin wallah ma min hilatin ilaik hayhata hila baini wa bainik ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت إلى هذا مالي ولهذا Orang yang beriman sesungguhnya ketika datang padanya dengan tiba-tiba sesuatu yang mengagumkannya, maka dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku ingin memenuhi dirimu kepada jiwanya. Dan sesungguhnya engkau merupakan kebutuhanku. Akan tetapi demi Allah tidak ada alasan bagiku untuk mencapai dirimu kepada perbuatan tersebut. Ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, senang kepada hal tersebut, maka dia mengatakan kepada dirinya, sungguh aku ingin memuaskan dirimu karena engkau bagian dari kebutuhanku, namun tidak ada celah bagiku untuk mencapai pada dirimu hata hila baini wa bainik sungguh jauh hila baini wa bainik ada batasan antara aku denganmu maka wa yufarritu minhu syai' fayarji'u ila nafsihi maka yufarrid bin syai' perkara tersebut meremehkannya kemudian dia kembali kepada dirinya dan berkata ma'aradtu ila sesungguhnya aku tidak menghendaki ini mali wali untuk apa ini maka dia mengatakan wallah la a'udu ila abadan demi Allah aku tidak tidak akan kembali kepadanya selamanya innal mu'minin qaumun awqafahumul Qur'an وحال بين فلكتهم إن المؤمن usira في الدنيا يسعى في فكاك رقبته Sesungguhnya orang beriman orang-orang beriman adalah satu kaum yang Al-Qur'an telah menegakkannya. Dan Al-Qur'an menghalangi dia, mereka dengan apa? Dengan kehancurannya. Dan orang beriman akan dijalankan di dunia ini perjalanan seperti fikaki raqabatihi, seperti tawanan. layak manusiaan hatta yalqallah. Dia tidak merasa aman dengan sesuatu sampai dia menghadap Allah. Orang beriman ya'lam annahu ma'khudhun alaih fi sam'ihi. Orang beriman dia tahu bahwa pendengarannya akan dimintai pertanggung jawab, akan diikop kalau dia tidak bisa menggunakannya. Wa fi basarihi wa lisanihi wafi jawarihi ma'khudun alaih fi dhalika kullihi. Maka dia tahu dia tidak akan merasa aman sampai dia menghadap Allah. Dia tahu bahwa pendengarannya akan diikop kalau tidak benar dalam menggunakannya, penglihatannya, lisannya, anggota tubuh yang lainnya semuanya. Dia menyadari bahwa semua itu ada yang menuntun yaitu Al-Qur'an dan dia sadar dia tidak akan merasa aman ketika menggunakan matanya, ketika menggunakan telinganya, ketika menggunakan mulutnya, ketika menggunakan anggota badan yang lainnya sampai benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika datang sesuatu yang menakjubkannya untuk melakukan sesuatu tersebut, padahal hal tersebut tidak ada alasan bagi dia untuk melakukannya. Karena apa? Karena perkara itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri misalkan, korupsi misalkan, zina misalkan dan lain sebagainya, maka dia mengatakan kepada dirinya, sebenarnya aku tidak ingin, aku tidak ingin melakukan ini dan aku tidak akan kembali selamanya. Karena orang beriman yang menghalangi dia untuk melakukan perkara tersebut adalah Al-Quran. Ketika dia mau mengkorupsi misalkan, ini adalah bukan hak saya. Maka dia tahan dirinya. Ketika mau berzina, dia mengatakan ini Allah larang la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Ingat kepada firman Allah bahwa berzina itu adalah haram. Ketika ghibah membicarakan saudaranya, maka dia terhalang dan menghalangi dirinya untuk mengatakannya. Itulah orang beriman. Ya. Iman yang tentu saja iman yang sempurna. Adapun terjerumusnya orang yang masih tetap ada keimanannya kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah selama perbuatan tersebut tidak sampai menjerumuskan dirinya kepada kesyirikan, tentu saja sifat iman, sifat mukmin tetap melekat kepadanya, namun sebagai mukmin yang kurang sempurna keimanannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-iman bid'an wa sittuna syubah, afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syubatun minal iman. Rawahul Bukhari bahwa iman itu ada 68 atau 70 cabang dalam riwayat yang lainnya dan yang paling mulia paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu termasuk bagian dari iman bukan berarti orang ketika tidak menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian dia tidak beriman. Dia beriman, namun, namun berkurang keimanannya, naqisul iman. al mukmin naqisul iman. Ya, dan berkurangnya iman sesuai dengan tingkatan-tingkatan perbuatan dosa yang dilakukan. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bi wa yankusu bi Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Sebanyak apa perbuatan maksiat yang dilakukan, sebanyak itu pula kurangnya keimanan. Karena memang kita ketahui bersama perbuatan maksiat tidak dalam satu tingkatan. Perbuatan wajib pun juga demikian tidak dalam satu tingkatan. Ketaatan juga bertingkat-tingkat, perbuatan maksiat juga bertingkat-tingkat. Sejauh mana dia melakukan maksiat, sejauh itu pula berkurang keimanannya, asalkan tidak sampai kepada perbuatan-perbuatan kufur atau perbuatan-perbuatan syirik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Fahaqqun ala hazimil mu'min billahi wal yawmil yawmil akhir alla yawfal an muhasabati nafsih. Maka kewajiban bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendalah dia tidak lalai dari muhasabah nafsih yaitu dari mengevaluasi dirinya, introspeksi dirinya, mengkoreksi dirinya, menghitung-hitung apa yang ada pada dirinya والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطرتها maka dia juga senantiasa tidak melalaikan dirinya untuk apa? Untuk mempersempit dirinya, gerakan gerakannya juga diamnya dia dari apa? Dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqulu nafas min anfasil umr jawratun nafisah setiap napas dari napas-napas umur ini merupakan jauharoh nafisah, yaitu permata yang sangat indah, yang sangat berharga. Yumkin an yashtariya biha kanzan minal kunuz. Yang memungkinkan dengan napas-napas tersebut, ya, membeli perhiasan-perhiasan la yatanaha na'imahu abadal abad yang tidak akan dan tidak akan uh, akan habis nikmat-nikmat Allah selama-lamanya. Fa hadil anfas maka menghilangkan atau melalaikan atau meremehkan napas-napas tersebut atau istirahat sahibiha biha ma yajlibu halakihi khusranun azim atau pemilik napas tersebut pemilik napas kalau dia menjualnya dengan ditukar sesuatu yang bisa menyebabkan kepada kehancurannya maka ini merupakan kerugian yang sangat besar maksudnya apa di sini maksudnya napas atau waktu yang kita miliki kalau kita biarkan ya padahal waktu napas yang kita hirup udara yang kita hirup merupakan barang yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala barang kita bisa bayangkan orang yang tidak bisa bernapas kemudian dia harus beli oksigen berapa banyak dia harus membayarnya berapa besar uang yang harus dikeluarkannya maka uang yang dibeli untuk bernapas tersebut bisa dibeli perhiasan yang sangat mahal. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melalaikannya, meremehkannya, napas yang kita hirup ini, di mana napas yang kita hirup ini merupakan pom pangkal utama atau penyebab dari bisanya kita bergerak, beraktivitas, beribadah dan seterusnya, maka sebaliknya kalau napas yang kita hirup di mana ini merupakan faktor yang paling utama bagi orang bisa melakukan kebaikan, kemudian dilakukan untuk melakukan sebaliknya yaitu perbuatan ma yajlibu halakahu yang bisa menghantarkan kepada kehancurannya yaitu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah maka ini merupakan khusranun azim yaitu merupakan kerugian yang sangat besar la yasrahu bimislihi illa ajhalun nas wa ahmaquhum wa aqalluhum aqla dan tidak akan melakukan hal ini, tidak akan membiarkan hal ini, tidak akan mentoleransi seperti itu perbuatan yang menyia-nyiakan napas kita dalam pengertian juga waktu kecuali orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol dan orang yang paling sedikit akalnya. Wa inna ma yadhhar lahu haqiqata hadzal khusran yaumat taghabun. Dan akan nampak kerugian ini sedang sebenarnya nanti pada hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma tajidu kullu nafasin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan yang dihadapkan di mukanya. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan begitu pula kejahatan yang telah dikerjakan ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya wallahu raufum bil ibad dan Allah penyayang kepada hamba-hambanya maka orang yang menyanyiakan napas yang diberikan Allah ketika menghirup oksigen yang gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang berhenti bernapas sekian detik sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa dan orang yang harus dibantu dengan oksigen berapa banyak dia harus membayarnya, berapa besar rupiah yang harus dikeluarkannya. Maka semua itu ya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala secara gratis kepada kita. Allah tidak menuntut kecuali agar kita beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat taat kepadanya. Namun ketika kita menyia-nyiakannya, kita jual, kita tukar justru dengan perkara yang bisa menyengsarakan kita di hadapan Allah maka orang tersebut benar-benar akan merasakannya dengan sebenarnya yaitu yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida pada hari setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dilakukan dulu dari kebaikan di depannya dan apa yang dia lakukan dari keburukan sehingga ketika dia mendapatkan keburukan tersebut tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida dia mengharapkan seandainya ada jarak yang sangat jauh antara dia dengan perbuatan jeleknya maksudnya apa akan menyesal maksudnya apa dia ingin kembali ke dunia maksudnya apa seandainya dipanjangkan umurnya lagi dia mau lakukan kebaikan-kebaikan di dunia maka sebelum semua itu terjadi hendaklah kita mengadakan muhasabah mengadakan pemeriksaan mengadakan evaluasi mengadakan introspeksi mengadakan hitung-hitungan kepada diri kita wa muhasabatun nafsi nau'an nau'un min qablil amali wa nau'un ba'dahu dan evaluasi diri ini ada dua macam macam yang pertama sebelum kita melakukan satu amal perbuatan dan macam yang kedua adalah setelah kita melakukan amal atau aktivitas satu perbuatan. Adapun yang pertama amma annaul awal fa huwa an yakifa inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amal hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkihi. Adapun yang pertama yaitu sebelum kita berlakukan aktivitas maka orang tersebut ya, sebelum melakukan aktivitas dari keinginan yang diinginkan jangan langsung dia melakukan tersebut sampai dia jelas baginya ya apakah dia harus melakukannya atau meninggalkannya bagaimana disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillah amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhkhara Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang dia berdiri di sisi apa yang yang diinginkannya, yaitu maksudnya berhenti dulu sejenak apa yang ingin dilakukannya. Kalau dia melakukan tersebut karena Allah, maka dia mengerjakannya. Maka ketika dia meng, tidak karena Allah, maka dia mengakhirkannya. Ta'akhkhara, bukan tidak mengerjakannya. Sebab orang yang takut karena riak meninggalkan amalan karena khawatir ria, maka termasuk ria bagaimana perkataan Fudail bin Ayat Maka di sini tidak bertentangan dengan perkataan Hasan Al-Basri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka dia diam sejenak. Kalau memang sudah jelas apa yang dilakukannya semata-mata untuk Allah, maka dia mengerjakannya. Kalau dia ketika diam sejenak, ternyata ada yang lain, maka ta'akhir, maka dia mengakhirkannya. Mengakhirkannya kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian baru mengerjakannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mengerjakannya. Ada orang yang tidak mau membayar sedekah, tidak mau infak ke masjid, tidak mau ikut membangun masjid, tidak mau menantuni anak yatim. Karena apa? Karena takut ria. Maka perbuatan ini tentu salah. Bahkan disebutkan oleh Fudel bin tadi, kalau orang khawatir meninggalkan amal karena takut ria, maka itu termasuk ria. Maka perkataan Al-Hasan Al-Basri di sini ta'akhir, yaitu mengakhirkannya. Kemudian kita merenungi, evaluasi, kalau ada kita segera istighfar kepada Allah. Kalau kita mendapatkan diri kita tidak ikhlas dalam beramal. وشرح بعضهم هذا فقال إذا تحركت النفس للعمل من الأعمال وهم بالعبد وقف أولا ونظر maka sebagian mereka memberikan penjelasan terhadap perkataan ini dengan mengatakan apabila jiwa bergerak untuk melakukan satu amal dari amal-amal perbuatan ya, dan seorang hamba ingin melakukannya maka dia pertama berhenti dan melihat hal zalikal amal mabdurun alaih atau ghairu mabdur? Apakah dengan amal perbuatan tersebut orang ter, orang ini mampu atau tidak? Wala mustata fa in lam yakun mabduran lam yaqdim alaih. Kalau memang tidak mampu, maka dia tidak melakukannya. Wa in kana maqduran alaih waqafa waqafatan ukhra, waqafatan ukhra. Kalau memang dia mampu mengerjakannya, maka dia berhenti lagi. Ya. Dan melihat wa nadhar hal fi'luhu khairun lahu min tarkihi apakah melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya hal ini sesuai dengan atau amtarku khairun lahu min fi'lihi atau meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya sebagaimana Nabi bersabda man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik ya. maka kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Sehingga Al-Imam Syafi'i beliau memberikan keterangan barang siapa ingin mengatakan atau berbicara man arada an yatakallam falyufakkir. Orang yang ingin berbicara hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Kalau memang dalam pembicaraannya itu ada kebaikan, yang lebih baik dia berbicara, maka dia berbicara. Kalau tidak, maka dia menahan diri. Maka di sini ketika seorang hamba dirinya ingin melakukan sesuatu, maka dia melihat dulu apakah mampu menjalankan tersebut. Kalau memang dia mampu, dia jalankan. Kalau tidak, maka dia diam. Ya. Dan ketika dia mampu, maka dia berpikir lagi apakah melakukannya lebih baik daripada daripada meninggalkannya atau sebaliknya meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya maka kalau yang kedua yang dipilih yaitu meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya maka fa in kana tsani tarkuhu tarakahu wa lam yakdim apabila yang kedua yaitu lebih baik meninggalkannya maka dia meninggalkannya dan tidak melakukannya wa in kana al-awwal waqafa waqfatan thalithah apabila yang dia pilih lebih baik mengerjakannya maka dia berpikir lagi hal ba'is alaihi iradatan iradata wajhillah azza wa jalla wa sawabihi apakah yang mendorong dia ketika melakukan perkara tersebut ya mengharapkan wajah Allah dan pahalanya am iradatal jah wasana wal mal minal makhluk atau dia mengharapkan al jah yaitu mengharapkan kedudukan pujian dan harta dari makhluk fa nasani lam yaqdim apabila yang kedua yang menjadi pilihannya lam yadim yaitu apabila dia memilih me, yang mendorong melakukannya pertama apakah mampu melakukannya kalau tidak maka tidak mengerjakannya kalau mampu dia bertanya lagi apakah <coughs> melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Kalau lebih baik meninggalkannya, dia tinggalkan. Kalau baik untuk melakukan, lebih baik melakukannya, dia bertanya lagi apakah yang mendorong untuk melakukannya itu adalah mengharapkan wajah Allah dan para Allah atau mengharapkan kedudukan, pujian atau harta, maka kalau yang kedua yang menjadi tujuannya, maka dia tidak melakukannya. Dia tidak maju dulu sampai benar-benar dia ta'akhir, dia mengakhirkan. Dalam pengertian kalau memang seperti itu, dia berhenti dulu, mengakhirkan Kemudian sebagaimana kata Al Hasan Al Basri tadi, dia beristighfar kepada Allah, ta'akhir mengakhirkannya. Wa in afdha bihi ila matlubihi. Meskipun ya yang kedua tadi bisa menghantarkan kepada keinginannya. Li'alla ta'tadu nafsu asyirk biar jiwanya tidak terbiasa terdorong kepada perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena memang perbuatan-perbuatan yang tidak ikhlas karena Allah adalah bagian dari kesyirikan meskipun bukan asyirkul akbar sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ana agna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikahu rawahu Muslim Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu barang siapa yang melakukan satu amal disekutukan dengan selain diriku aku tinggalkan dia dan sekutunya maka kalau memang ketika dia melakukan hal tersebut, kemudian tujuannya itu, dan dia bisa evaluasi dirinya, maka dia diam dahulu, mengakhirkannya, beristighfar kepada Allah, kemudian dia timbang-timbang lagi, kalau memang sudah bebas dia bergerak. Lialla nafsu asyirik, supaya jiwanya tidak terbiasa dengan membiasakan perbuatan syirik. Wa yakhufu al sehingga ringan bagi jiwanya untuk berbuat amal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Biqadari ma yakhufu 'alaiha dzalika yaskulu 'alaiha al-amal lillahi ta'ala hatta yasira asqala syai'in 'alaiha. Maka bersamaan dengan itu ya, dengan dia gampang dan mudah untuk menjalankan perbuatan yang tidak semata-mata karena Allah, maka bersamaan dengan itu akan berat baginya. Terasa berat baginya bagi jiwa tersebut untuk beramal semata-mata karena Allah hatta yasira asqala syai'in 'alaiha bahkan sampai bisa menjadikan amal tersebut sangat berat bagi orang tersebut. Wa ikar al-awwal waqafa waqtatan ukhra. Apabila yang dipilih yang pertama yaitu bahwa dia yang mendorong orang tersebut adalah melakukan amal mengharapkan wajah Allah dan pahala Allah maka dia berhenti lagi wa nadhara hal huwa mu'anun alaih wa lahu a'wanun yusa'idunahu wa yansurunahu idza kana al'amalu muhtaj ila zalik amla Kemudian kalau dia memilih yang pertama, ketika sudah tahu bahwa dia melakukan semata-mata karena Allah, maka dia berhenti lagi dan melihat serta melihat dan memandang apakah ada yang bisa membantunya dan dia memiliki pertolongan sehingga mereka menolongnya dan membantunya untuk melakukan hal tersebut. Ya, apabila amal tersebut dari jenis perbuatan yang membutuhkan pertolongan. fa ya. Fa'in lam yakun lahu awan amsaka anhu kama amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jihad di Makkah hatta lahu syauka wa ansor. Maka apabila dia melihat tidak ada pertolongan maka dia berhenti dari situ. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan dirinya memerangi orang-orang kafir di Mekah sampai beliau memiliki kekuatan dan memiliki penolong-penolong. Ya, beliau jelas ketika diperangi orang kafir, ya, yang lebih baik adalah membela diri. Namun ketika membela diri dan sudah ikhlas, lebih baik dilakukan namun karena ketika melihat tidak ada yaitu penolong-penolong yang bisa menghantarkan kepada kemenangan maka beliau menahan diri. Dan ini dari dari dari pernyataan ini, dari keterangan ini kaidah yang sangat agung bisa kita ambil yaitu sebagaimana Allah berfirman la tasubbu la tasubbu alladziina yad'una min dunillah wa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kemudian akibatnya mereka mencaci maki Allah secara permusuhan tanpa ilmu. Maka sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Sunan Saimin dalam syarah Al-Aqidah al wasithiyah ya, bahwa mencaci maki sesembahan selain Allah itu adalah suatu hal yang dituntut. Ya. Dituntut. Kalau ada orang memilih itu kemudian lihat mampu nggak oh mampu kemudian mikir lagi baik enggak oh baik mikir lagi karena Allah atau karena yang lainnya karena Allah kemudian terakhir dia berpikir ya apakah dia punya kekuatan untuk melakukan itu sehingga ketika dia melakukan itu ada hasilnya tidak berakibat kepada akibat yang lebih buruk meskipun dia mampu sendiri ya dia berani dan dia ikhlas karena Allah tapi kalau berakibat kepada yang lebih buruk maka tidak dibenarkan dalam syariat oleh karena itu ya kam min muridin lil khair lan yusibah berapa banyak orang yang hendak kebaikan tidak sampai kepadanya karena apa karena tidak melihat dan memikirkan kepada dawabit dawabit batasan-batasan syariat ya sehingga bisa menghasilkan kepada sesuatu yang diharapkan wa in wajadahu mu'anan alaih falyaddim alaih fa innahu mansurun biiznillah apabila dia mendapatkan penolong ya, yang bisa membantunya untuk melakukan perkara tersebut ya untuk perkara yang memang membutuhkan pertolongan seperti dakwah ini ya dakwah perlu adanya kerjasama satu dengan yang lain dakwah merupakan perkara yang besar dan berat sehingga perlu ta'awun ta'awun syar'i dengan yang lainnya maka ketika mendapatkannya dia maju untuk mengerjakannya karena dia insya Allah mansurun bintillah orang-orang yang ditolong oleh Allah dan orang-orang yang menolong agama Allah intan surullah yang surkum sabit agdamakum orang yang menolong agama Allah Allah akan menolongnya dan akan mengukuhkan kedudukannya namun dengan perhitungan ya, dengan perhitungan yang sudah kita lihat bahas tadi yang pertama apakah mampu yang kedua apakah dia ikhlas yang ketiga apakah ada yang menolongnya kalau memang itu termasuk ada yang ya perbuatan yang harus ada menolongnya. Wala yafutun najah illa min fauti khuslah min hadil khusal. Maka tidak akan kehilangan kesuksesan kecuali ya orang-orang yang kehilangan satu dari beberapa perkara tersebut. Artinya kesuksesan dan keberhasilan serta keberuntungan di dalam kita beramal, keberhasilan di dalam kita beramal terutama amal dakwah, amal yang membutuhkan orang lain, ya, maka akan didapatkan kesuksesan tersebut dan akan tidak didapatkan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perkara-perkara yang sudah disebutkan di atas. Wa illa fama'a ijtima'iha la yafutuhu an-najah. Maka kalau sudah berkumpul semuanya perkara-perkara tadi yaitu al qudro kemampuan. Kemudian kalau sudah mampu, memang sudah menghitung dirinya mampu melakukan itu, dia memikirkan apakah itu baik bagi dia mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau dia sudah bisa menghitung baik untuk mengerjakannya, maka dia pilih lagi, hitung lagi apakah itu untuk Allah atau untuk yang lainnya. Kalau untuk yang lainnya dia dia berhenti sejenak, memundurkannya, mengakhirkannya, istighfar kepada Allah dan kalau sudah sampai kepada titik bahwa dia mengerjakannya karena Allah, maka dia berpikir lagi adakah penolong-penolongnya, faktor-faktor yang bisa membuat apa yang akan dilakukannya itu bisa mendapatkan an-najah, yaitu kemenangan, ya an-najah yaitu keberuntungan. Fahadhi arba'atu maqamatin yahtajul abdu ila muhasabati nafsihi alaiha qabla al-amal. Maka empat perkara ini ya saya ulang empat perkara tersebut kemampuan untuk melakukannya memilih apakah sudah ketika sudah mampu apakah baik melakukannya atau meninggalkannya ketika memilih baik untuk melakukannya apakah dia melakukannya karena Allah kalau sudah dia menetapkan betul karena Allah yang mendorong melakukan itu maka dia yang keempat melihat apakah ada faktor-faktor yang bisa memper tidak memperoleh kemenangan bagi dia yaitu perkara yang bisa menolongnya baik ikhwannya maupun dari harta dari saudara kita yang menolong apa yang dilakukan maka kalau empat perkara ini ada ya insya Allah an-najah yaitu kemenangan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dan empat perkara ini hendaknya dipikirkan oleh seorang hamba ketika dia belum melakukan perbuatan. Kemudian An-naw' as-sani, an-naw' as Kalau tadi jenis yang pertama, macam yang pertama, muhasabatun nafsi adalah muhasabah sebelum melakukan amal, yaitu hitung-hitungan sebelum kita melakukannya. Sekarang yang kedua adalah muhasabatun nafsi ba'dal amal. Hitung-hitungan, menghitung diri setelah kita melakukan amal perbuatan tersebut. Wa huwa satu anwa' Dan ini ada tiga macam. Ahaduha muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillah ta'ala falam tuqi'ha ala wajhi alladhi yanbaghi wa haqqullah fi ta'ah sittah umurin wahya. Yang pertama adalah di sini ada tiga macam. Yang pertama muhasabatu nafsi yaitu evaluasi diri atas ketaatan ketaatan yang kurang. Ya yang dikerjakan termasuk hak Allah Subhanahu wa taala dan dia belum menjalankan sesuai dengan cara yang harus dilakukannya. Yang pertama adalah hendaklah kita setelah melakukan sesuatu itu melihat apa kekurangan yang kita lakukan dari hak Allah. Apakah kita mengerjakannya sesuai dengan cara-cara yang sudah dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalau tidak man amila amalan laisa alaihi amruna fawa fawa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Oh ternyata ketika dia melaksanakan sholat cara rukuknya salah, ya kurang maka kita perbaiki dari situ. Dan hakullah fitoah karena muhasabah nafsi yaitu menghitung diri, evaluasi diri ketika kita menjalankan telah menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah maka hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah ada enam macam. Yang pertama adalah al-ikhlas fil amal. Pertama ikhlas dalam beramal. Kalau di situ kurang, kita perbaiki, kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Kalau kita berdoa sebelum dan sesudah Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu dan mohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Dan juga kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya. Wan nasihatu lillahi yang kedua, nasihat untuk Allah, yaitu nasihat untuk Allah ikhlas semata-mata karena Allah, mentauhidkan Allah, beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, mutaba'atul rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syuhudu masyadil ihsan, yaitu persaksian yang baik. Yang kelima, syuhudu minnatillahi alaih. Bersaksian karunia Allah atasnya. Jadi dia bersaksi bahwa ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa mengerjakan amal perbuatan bukan semata-mata dari dirinya tapi semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Ia karena abudu wa iya karena nasta'in." Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan oleh karena itu, asy Muhammad bin Sutaimin menjelaskan di dalam syarah Riyadhus Salihin, orang beribadah dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka jangan lepas dari tiga perkara, yaitu lillah, fillah, dan billah. Lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, fillah semata-mata sesuai dengan apa yang disyariatkan syariatkan Allah dan yang ketiga billah bahwa semua yang kita lakukan bisa ikhlas dan bisa juga sesuai dengan sunnah itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada syuhudu minnatillahi alaih. Harus kita menyaksikan dan kita bersaksi, kita mengakui bahwa itu merupakan karunia Allah atas kita. Wa syuhudu taksirihi fihi ba'da dzalika kullih dan kita harus bersaksi dan kita harus bisa mengatakan bahwa kita masih kurang taksir, kita masih banyak melakukan kekurangan-kekurangan maka para jemaah, ikhwan, pendengar roja, dimanapun saudara berada, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Maka kalau kita bisa beribadah seperti itu, kalau kita mau lihat ya dengan apa eh, pandangan yang lebih sederhana lagi dalam akidah sunnah bahwa kita beribadah itu harus al khawuf wal roja wal mahabbah. al khawuf kita semata-mata dalam menjalankan ibadah itu khawatir jangan-jangan tidak ikhlas, khawatir jangan-jangan tidak sesuai dengan sunnah, khawatir tidak mengakui semuanya itu bahwa itu merupakan karunia Allah. Kalau sudah seperti itu, tapi kita merojak, mengharap, optimis bahwa Allah Maha Pengampun, kita minta ampun kepada Allah. Dan jangan terkecoh dengan orang-orang yang terkecoh. Minal magrurin, orang-orang yang terkecoh dengan dirinya, kan Allah Maha Pengampun. Meskipun mendapatkan dirinya tidak ikhlas, dia biarkan dirinya tenggelam dalam itu dan Allah Maha Pengampun meskipun mendapatkan dirinya kurang dalam mutabaah kepada Nabi dalam beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi kan saya juga menjalankannya masa sedikit seperti itu akan mengurangi yang banyak dia terkecoh dengan amal-amal perbuatannya maka orang yang beribadah didasari khawf, roja dan mahabbah itulah dasar-dasar pijakan wahlu sunnah di dalam beribadah dia khawatir ibadahnya nggak diterima jangan-jangan karena ada istria jangan-jangan karena sombong dan sebagainya. Namun dia di, di tengah kekhawatirannya ada harapan sehingga dia kembali kepada Allah minta ampun dari kesombongan yang ada, mohon ampun dari riak yang ada dan dia beribadah atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, fayuhasibu nafsa al waffa hadhihi al maqamati haqqaha wal ata biha fi hadhihi ta'ah. Maka orang beriman tadi menghisap dirinya, apakah sudah memenuhi perkara-perkara tadi ya yang kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas nasihat untuk Allah mengikuti Rasul dan persaksian kesian yang baik bersaksi bahwa itu merupakan karunia Allah bersaksi bahwa dirinya masih banyak kekurangan jangan terkecoh dengan amal perbuatan yang kita lakukan bagaimana kita mau mengecohkan eh, kita menyadari diri kita mengecohkan diri kita sendiri ada sebuah kebodohan. Ulama salafus soleh sebagaimana sering kita dengar ketika mendengarkan Nabi bersabda inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah kama yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu ahli kitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha ada di antara ulama apa namanya orang-orang yang kalian kata Nabi melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian ketentuan mendahului dia mendahulinya kemudian dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian ikhwan din rahimani wa rahimakumullah, yang kedua an yuhasaba nafsa ala kulli amal kana tarkuhu khairan lahu min fi'lih. Maka yang kedua hendaklah menghisap dirinya pada setiap amal apakah meninggalkan amal tersebut lebih baik daripada mengerjakannya. Ya, ini dua perkara yang harus kita lakukan sebelum setelah kita menjalankan amal. Dan yang ketiga an yuhasiba nafsah ala amrin mubahin lima fa'alau wal arada bihi Allah ta'ala wa dar al akhirah fa yakunu rabihan aw arada bihi dunya wa ajilaha wa ajilaha fa yakhsaru dhalika ribah wa yafutuhu az-zufar bihi. Yang ketiga adalah menghisap dirinya kepada perkara yang memang boleh untuk apa dia melakukannya Apakah dia melakukannya menghendaki Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat sehingga dia menjadi orang yang beruntung mendapatkan ribah ribah yaitu keuntungan atau dia menghendaki dunia kemudian dia rugi ya berurugi tidak mendapatkan keuntungan tersebut dan rugi tidak mendapatkan pertolongan wa akhir wa ala ihmal wa tarku muhasabah wal wa tamshiyatuha fa وتمشيتها hadha yu'awwal bi ila al halaq maka kalau dia tidak perhatian kepada itu, meremehkannya, tidak dan meninggalkan muhasabah, meremehkan perkara-perkara tersebut, memudahkannya maka ini akan menghantarkan kepada kebinasaan. Wahadi halu ahli gurur. Ini merupakan keadaan orang-orang yang terkecoh. yang madul wahidu ainai anil awakib wajat takil alal afi Dia menutup matanya, ya seorang menutup kedua matanya dari iqab-iqab dari siksa-siksa dan dia hanya menyandarkan kepada permaafan, ampunan yang dijanjikan Allah. Dia tidak mengatikan al khawf tapi mengatikan ar-roja. Oleh karena itu orang seperti ini adalah murjiah, ya, sifat-sifat dari murjiah. Ya, kalau saya katakan seperti itu maka ini adalah sifat bukan ta'yin. Boleh karena murjiah itu hanya bersandar kepada ar-roja, tidak al khawf Ar-roja saja. Maka kata ulama bagaimana dalam kitab Tahzib Al-Aqidah Islami oleh Profesor Abdullah Jibrin disebutkan bahwa orang yang hanya menyandarkan kepada ar raja terjerumus kepada murji'ah kalau hanya mengandalkan al-khauf terjerumus kepada uh, khawarij kalau hanya mengandalkan ibadah hanya kepada mahabbah rasa cinta terjerumus kepada zindiq maka harus sunnah dalam beribadah kepada Allah dalam melakukan amal Pertama dia menyandarkan dirinya di atas al-khawf, khawatir, jangan-jangan ada riak, jangan-jangan ada sombong, ada sum'ah, jangan-jangan kurang sesuai dengan sunnah. Kemudian istighfar. Dia tidak berhenti al-khawf tapi ar-roja, Allah ada pengampun. Kemudian mengadakan perbaikan dan semua dilakukannya semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. فيحمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة فإذا فعل ذلك سوى sawal ما وقعت الذنوب Kemudian orang yang seperti itu akan yuhmil muhasabah nafsi, yaitu meremehkan muhasabah nafsi. Orang yang hanya uh, melakukan perbuatan tapi tidak ada muhasabah, ya dia menutup matanya dari akibat-akibat yang akan didapatkan nanti. Cuman dia bersandar kepada ampunan yang diberikan Allah, maka dia dikatakan orang yang terkecoh dan dia akan meremehkan muhasabah nafsi dan juga dia meremehkan melihat akibat apa nanti akan didapatkan olehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat ya. Masih ada sedikit namun waktu masih uh, tersisa untuk pertanyaan insyaallah pada kesempatan lain kita akan sampaikan kepada Al-Akh Al-Fadil al akhumar nah, kami sampaikan ya. Nah. Baik para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita akan angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat, saat. Eh, tafadhol. Iya. Tapi ada satu pertanyaan dari Al-Akh Abdillah di Keranji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah orang yang apabila mengingat perkara dunia dalam salat termasuk orang yang tidak khusyuk, lalu apakah diterima sholatnya, Ustaz? Iya, baik. Tentu saja kalau kita masih memikirkan yang lain berarti tidak khusyuk. Yang khusyuk ketika kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak me, e, mengingat yang lain. Namun itu ini perlu proses dan perlu pembelajaran, perlu kebiasaan. Apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat ya. ya tidak membatalkan sholat. Ya. Bagaimana dalam hadis juga disebutkan, uh, Inna rujul idan serafah min salatihi kutiba lahu uh, usyruha wa tus'uha wa thumunuha wa subuha wa sudusuha wa khumusuha wa wa sudusuha wa uh, seorang kalau sudah dia keluar dari salatnya, dia mendapatkan pahala dan dapat sepersepuluh sepersembilan seperdelapan sepertujuh seperenam seperlima seperempat sepertiga setengah hadisnya sahih ya nah itu semua kembali kepada apa namanya uh, eh, kaifiah sholat yang dia lakukan baik itu zahir maupun yang batin ya hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin jagalah salat salat maka jaga salat salat di sini sebagaimana penjelasan para ulama di antaranya al-hafiz eh, Ibnu Katsir dalam tafsirnya yaitu menjaga kaifiyah rukun-rukunnya termasuk juga kehusuannya artinya selama uh, ber, berkara yang hanya dalam masalah dalam diri itu tidak sampai membatalkan sholatnya demikian. Nah Ustaz, kita sudah ada uh, penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ah begini Pak Ustaz. Iya Pak. Saya ini ada masalah dalam ibadah di dekat rumah saya. Artinya masalahnya itu di dekat masjid. Iya. Jadi arah kiblat masjid itu itu kurang lebih mencong setelah kita coba itu sekitar 20 derajat. Ah, tapi saya pernah dengar dari ustaz salah satu ustadz di Radio Roja, ya. itu miring segitu itu tidak apa-apa katanya. Ya. Nah, saya ini bagaimana? Soalnya kalau saya kasih tahu ke pengurus masjid, mereka ya. bilang itu itu itu tidak apa-apa katanya gitu. Nah, saya ingin kepastian. Artinya saya kadang-kadang ada kawan-kawan juga dalam bersolat itu dia memiringkan dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya uh, ustadznya miring ke agak-agak-agak miring, kita miring agak miring gitu Pak, tidak tidak sama gitu. Nah ini yang benar nih bagaimana Pak Ustadz? Ya, uh, ya. Yang benar gitu. Ya, Terima cukup, kasih Pak Ustadz. Iya sama-sama. Iya ya, dalam hal ini untuk kiblat ya itu untuk kiblat untuk waktu sholat itu uh, berkaitan dengan apa yang sudah di diarahkan oleh yang berwenang ya mungkin dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia ya mungkin berada di bawah naungan Departemen Agama ya kalau itu ada kesalahan ya uh, ya dimusyawarakan bersama apakah yang benar apakah punya bapak atau punya masjid maka semuanya perlu diuji ya jangan sampai kita ketika mendengar informasi yang menyelisih yang sudah ada, kemudian kita mengklaim bahwa kita yang benar dan seterusnya. Maka semua harus diuji dan dibawa kepada yang berwenang dalam perkara ini sehingga tidak terjadi uh, apa namanya kekisruhan, tidak terjadi perselisihan di masyarakat dalam masalah itu karena nantinya akan saling klaim bahwa dia tidak sah membawa mereka sholatnya tidak sah. Kalau sudah sampai seperti itu, nanti orang siapa yang mau dikatakan sholatnya tidak sah? maka hal ini harus dibawa kepada uh, yang berwenang ya. Kemudian seandainya ada orang yang salah yang dan dia sudah berusaha maksimal untuk menentukan arah kiblat ya maka penentuan arah kiblat tersebut ya sama halnya kedudukan dengan ijtihad. Maka ijtihad itu amrun wani don ya termasuk perkara yang don sehingga walaupun uh, don bolehnya dan sahnya kita ketika kita sudah berusaha maksimal. Namun uh, masalah tadi kurang 20 atau berapa itu coba dibicarakan kembali dan bicarakan dengan baik-baik kepada masyarakat karena memang kesalahan atau kekurangan itu banyak tidak hanya dalam perkara tersebut banyak sekali yang harus yang harus kita tidak benar cara penyampaiannya justru malah akibatnya sebaliknya sebagaimana sudah sampai tadi Allah berfirman la tasubul ladina yad'una min Faisubullah dawam ilmin janganlah kalian mencaci mati orang-orang yang menyembah selain Allah yang berakibat kepada apa namanya mereka mencaci maki Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Maka kalau kebaikan dan kebenaran kita membawanya dengan cara yang tidak dibenarkan berakibat kepada keburukan maka itu tidak dibenarkan oleh agama ini. Demikian Allah a'lam. Nah, Ustaz. Kita ada telepon berikutnya Ustaz di iya. Cibubur dengan Mustafa. Sofwa. Iya. Kalau uh, eh, setiap sholat itu setelah sholat itu kan kita bertasbih ya Ustadz ya, ya. dengan jari-jari kita. Iya. Apakah jari-jari kita yang sebelah kiri boleh kita pergunakan juga untuk bertasbih atau hanya sus kanan jari kanan saja gitu itu? Jawabannya adalah yang kanan ya. Bu. Oh yang kanan ya. ya Jadi kanan, tidak ya. perlu yang kiri. Ya. Jadi jari kiri tidak perlu dipakai. Tidak pakai yang kanan karena kita bertasbih ya. Oh, Bagaimana gitu. juga Nabi menggunakan dengan tangan kanan beliau oh, dan oh, gitu itu hal yang baik dengan tangan yang kanan. Okay. Oh, Demikian gitu. dan Nabi eh, menggunakan yang kanan ketika memulai banyak hal. Oh, Demikian. Oh gitu. Jadi dari kiri ya. tidak diikut sertakan ya? Iya betul. Oh ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apakah termasuk ria ketika kita ber beramal Lalu ada perasaan bahagia dalam diri kita dari Bapak Heri di Bogor? Iya, iya. Uh, tidak. Bahkan Nabi bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa mu'min." Rawahu nasai Disahkan oleh Al-Albani. Barang siapa yang senang ketika dia melakukan kebaikan dan dia sedih ketika melakukan keburukan, maka itulah orang beriman. Tanda-tanda keimanan bersemi di dalam dada. Ya, bukan ria, karena kita bahagia. Kemudian pertanyaan yang barangkali apakah termasuk riak ketika kita sudah berusaha ikhlaskan Allah, kemudian ada orang yang memuji kita atau ada orang yang seimbalan yang lain pada kita dalam masalah dunia, pujian, kedudukan, harta, maka ketika itu Nabi ditanya masalah tersebut, beliau mengatakan tilka ajil busral mukmin. Itulah kabar gembira yang disegerakan kepada orang beriman. Demikian. Allah Allah. Ya. Nah, Ustaz, kita akan nah, angkat nah, ya. uh, dari penelpon nomor keset ya. Iya. Dari Pak Supri di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak Ustaz saya pernah ditanya sama teman. Uh, eh, teman itu nanyanya gini, kalau uh, dia kan sholatnya juga rajin, cuman maksiatnya juga rajin gitu. Iya saya bingung makanya jawabnya makanya saya ditanya ke Pak Ustadz gimana gitu kalau orang kayak gitu termasuk di mana gitu iya iya apakah amalnya diterima apa enggak gitu iya cukup bapak ya makasih iya, terima kasih sama-sama Assalamualaikum silakan Ustaz silakan uh, Nabi bersabda ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ketika melakukan perbuatan jelek, kita istighfar kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Karena perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan jelek. Namun, jangan kita menyengaja, wah saya habis ini akan berubah begini, habis ini akan berubah begini. Jangan seperti itu. Karena itu adalah namanya me, me, apa namanya? E, mensiasati seperti itu tidak tidak dibenarkan ya namun kalau dia terjerumus kepada perbuatan jelek ya maka dia lakukan perbuatan yang baik sebagai mudah-mudahan bisa menjadi penghapus dan orang seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai zalimun nafsi sebagaimana Allah berfirman summa dalam surat Fatir ayat 32 summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami. Maka di antara mereka ada yang zalimul nafsih, ada yang muktasid, ada sabiqum bil khairat binillah. Zalimul nafsih aniaya kepada diri dirinya. Ya, disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna zalimul nafsi adalah orang yang ia bisa mengerjakan yang wajib tapi kadang mengerjakan yang haram, masih seperti itu. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan haramnya, dan dia bertauhid ya maka dia masih masuk zalimun nafsih yang dikategorikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muktasid orang yang tengah-tengah ya yang diartikan orang yang bisa menjaga yang wajib meninggalkan yang haram namun yang sunnah dan yang makruh belum bisa menjaganya dan ubul khairat yang wajib dijaga yang haram ditinggalkan yang sunnah dijaga yang makruh ditinggalkan bahkan yang mubah pun mereka pilih mana yang bermanfaat dikerjakan kalau tidak tidak dikerjakan Demikian Allah alam. Nah, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali penelpon dari Sunter, Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Bapak mohon radinya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah, Pak? Pak Iya, silakan. Ya. Uh, ini Pak Ustaz, saya kan apa ya? Saya kalau sholat kan selalu menggerakkan uh, jari tunjuk, ya kan? ya saya tidak selalu ah, apa kadang nggak ngikuti kayak tahlilan apa ya, dan saya dibilang katanya aliran wahabi apa sih itu tentang wahabi itu pak Ustaz iya iya ya, nah cukup pak pertanyaan pak iya ya, assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz iya ini isu tersebut sudah memang sudah sejak lama iya. dilontarkan yeah. ya. Hmm. Namun memang perlu, perlu adanya pelurusan sejarah dalam masalah ini maka semakin gencar isu itu diangkat insya Allah akan semakin lurus sejarah insya Allah demikian insya Allah. karena orang-orang yang yang membela agama Allah maka Allah akan menolongnya intan sirullah yang suruh mustabid abdamakum orang yang membela agama Allah akan ditolongnya dan dari dulu masalah tersebut maka ketika isu semakin diangkat orang semakin lebih tahu apa itu wahabi ya wahabi itu adalah sebenarnya uh, suatu lakop yang dinisbatkan kepada Abdullah Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Abdullah bin Abdul Wahab ya. Sebenarnya penisbatan itu sendiri nggak pas karena namanya Muhammad ya. Sebenarnya Abdul Wahab itu adalah bapaknya sehingga dikatakan Wahabi. Dimana si Muhammad bin Abdul Wahab ini beliau mendakwahkan akidah yang lurus, tauhid yang lurus dan bukunya sudah menyebar di mana-mana Orang-orang yang seperti itu yang menuduh mengatakan begitu saya yakin tidak tahu. Dan kalau tahu masih begitu, yang bisa membaca kitab-kitab beliau, kemudian masih begitu, maka di hatinya ada penyakit. Ya. Pernah suatu saat kita beliau di India, ulama besar mencaci beliau, ya, dan mencacinya karena banyak fitnah yang dilontarkan yang sampai kepadanya dan dia tidak mengerti. Ya. Kemudian kitab beliau diberikan kepadanya, yaitu kitab Tauhid, disobek itunya, apa sampunya disobek sehingga namanya tidak tahu siapa penulisnya. Disuruh membaca dari awal sampai akhir. Ya, dan dia mengatakan buku ini masya Allah, buku yang sangat banyak manfaatnya, buku yang meluruskan tentang akidah, buku yang meluruskan tentang tauhid, buku yang menjelaskan maaf apa itu tauhid, apa itu syirik. Kemudian setelah diberitahu, tahukah anda siapa yang menulis? Siapa? Adalah orang yang kamu cacimaki yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, orang itu menangis sejadi-jadinya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka melalui siaran ini semoga kaum muslimin yang mendengarkannya kemudian mendengarkan tentang itu, baca tentang kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sekarang ini sudah sampai menyebar di penjuru dunia sampai ke negeri kita ini dan di mana-mana sudah ada walhamdulillah sudah banyak orang yang dulu yang tadinya terjerumus dan terkubang dalam perbuatan syirik, mereka bangkit dan bangun serta menegakkan dan mengibarkan bendera-bendera tauhid di rumahnya, di kampungnya, di tempat dia berada, menegakkan dan mengibarkan bendera tauhid, yaitu menyebarkan dan ikut mendakwahkan dakwah tauhid. Dan ini merupakan apa namanya fadlullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yang manfaatnya dirasakan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, berapa tahun? ratus tahun beliau sudah meninggal, ya. Namun kita lihat apa manfaatnya dari dakwah-dakwah orang yang ikhlas, dakwah-dakwah orang yang mengharapkan Allah, maka ber, berkibarlah namanya, ya. Dan semakin disebutkan yang negatif, semakin yang positif lebih banyak akan muncul. Maka uh, Wahabi ya menggerakkan jari ada hadisnya coba buka di Sunan Abu Dawud apakah Nabi Wahabi Iya kan begitu oleh karena itu ya tapi karena namanya orang belum paham Bapak saya minta untuk bersabar ya karena apa banyak yang belum paham kadang orang yang sudah paham seperti tadi yang saya contohkan ulama besar menangis setelah dia memahami hal itu nah kalau ulama besar saja dengan fitnah tadi bisa kena bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya oleh karena itu kita minta kepada Allah petunjuk agar diberikan yang yang ditunjukkan yang hak itu hak dan diberikan kemampuan untuk melakukannya, yang batil itu batil, diberi kemampuan untuk meninggalkannya. Dan bersabar dengan tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut tidak akan mengurangi kedudukan beliau, bahkan akan mengangkat dan mengangkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Demikian. Nah, Ustaz, kita akan angkat telepon terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Ini, ini titipan pertanyaan saya dari seorang perwira muda pelaut. Iya. Dia kadang-kadang kapalnya ada di sebelah barat daripada Baitullah, kadang-kadang ada di sebelah selatan Baitullah. Iya. Dia bertanya sama saya, kalau begitu saya harus kiblatnya kemana? Begitu. Iya. Dia bertanya begitu. Hmm. Iya. Jadi mohon jawaban Ustaz nanti kalau udah nanti akan sampaikan oleh beliau. Iya. Iya. Terima iya, kasih. Iya, Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya menghadap ke kiblat. Kalau berada di selatan ya kiblat ada di utara ya menghadap ke utara. Maka kita dalam hal ini berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui arah kiblat. Nah, arah kiblat yang sudah dicoba dimaksimalisasi dengan petunjuk-petunjuk arah yang dibikin oleh manusia itu termasuk adalah upaya yang sungguh-sungguh termasuk al-ijtihad fil bahsi anil qiblah yaitu upaya yang sungguh-sungguh mencari arah kiblat maka orang yang sudah bersungguh-sungguh menghadap kiblat dan dia sudah ini sudah usaha maksimal, maka sudah apalagi kalau di laut ketika sudah sambil berjalan ya sudah ketika kita berupaya pertama kali kita takbir berupaya menghadap kiblat. Setelah itu kemana saja kapal berjalan sudah kita ikuti kapal itu berlalu ya. Maka dan seandainya oh ternyata salah setelah kita maksimal menentukan arah kiblat ternyata setelah itu salah ya maka sholatnya sah sholatnya tidak perlu diulang. Kalau kita tahu di tengah sholat, maka kita berbalik arah. Atau kita melihat orang, misalkan ada tamu di rumah kita, kemudian dia menghadap ke utara, menghadap ke selatan, maka kita arahkan orang tersebut ke arah ke arah kiblat yang benar atau tunjukkan atau kita arahkan sebagaimana terjadi pada ahlu Kuba ya di mana ada seorang sahabat yang datang kepada mereka satu orang mengatakan bahwa kiblat sudah pindah kepada ke menuju ke Ka'bah yang dulunya di Batul Maqdis. Demikian para jemaah. Nah, Dan pada di, di tengah-tengah sholat mereka pindah ke kiblat itu. Baik. Um, mungkin uh, sebagai penutup set dari antum untuk hari ini pada kajian kita, silakan ya. Ustaz. Baiklah sebagai penutup ya. Uh, mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita tadi ya kita bisa mengambil manfaatnya yaitu sebelum dan sesudah kita melakukan amal hendaklah kita ada muhasabah ada evaluasi sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Qul halu nabiyukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah maukah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amal perbuatannya ya. Tapi mereka mereka lah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia ini tapi mereka menyangka sudah melakukan sebaik-baiknya. Maka sebelum kita menjadi orang yang merugi di hadapan Allah, sebelum kita menghadap wa ma'amilat amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, ketika melihat perbuatan yang jahat yang buruk di hadapan Allah nanti dan menginginkan jarak yang jauh dengan amal perbuatan tersebut itu semua penyesalan yang tidak ada gunanya. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa mengikhlaskan semua amal, evaluasi sebelum kita mengerjakan dan sesudah kita mengerjakan wallahu alam bisawab semoga bermanfaat sampai di sini wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin